Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukrulillah wa la ni'mati dhahirati wal batinah alladhi amarana bi'tisami hablillah wal ibtiadi anil adatil jahiliyah asbahna wa asbahal mulku lillah wal ijjatu wal qudratu lillah asbahna ala fitratil islam wa kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina muhammadin sallallahu alaihi wasallam Allahumma anfa'na bima alamdana wa alimna ma yanfa'una wa jidna ilman yanfa'una فقال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم واتقوا يوم لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون الآية وقال النبي صلى الله عليه وسلم أبس السلام وأتئم الطعام وسيل الأرحام وصلوا بالليل والناس نيام تدخل الجنة بالسلام layat hulul jannata qati'un yakni kuti ar-rahim silman qata'aka man ahabba ayyub satolahu fi rizkihi wa ayun sa'alahu fi asarihi falyassir rahimah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barokta ala Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid Ja'akallahu wa iyyakum minal a'idin wal fa'idin taqabbalallahu minna wa minkum. Pertama dan utama secara pribadi terima kasih saya dijadikan bagian dari acara besar ini. Tepuk tangan untuk panitia SMP Negeri Sukamenak yang mengumpulkan manusia berapa angkatan, Bu? Keren 34 angkatan, ribuan udah datangnya semoga menjadi amal soleh maka dengannya saya mewakili keluarga dan pribadi walaupun tanpa disponsori Hongguan dan Marjan mengucapkan minal aidin wal faizin mohon maaf lahir dan batin. Semoga semuanya indah dan bahagia senantiasa di perjalanan kehidupannya. Iya teh pagawean ngumpulkan jelema teh teu gampang. Maka saya doakan lebih awal panitia sing jadi ahli surga yang berkeras dan bekerja keras untuk menyambungkan silaturahmi dari all varian angkatan nu geus ayah jadi pejabat nu sukses dan lain sebagainya ini penting lamun hirup hayang sukses tulis bu jang status lamun hirup hayang sukses tong ngandelkeun askes jeung BPJS engkena stres setuju lamun hirup hayang sukses kudu loba akses gawe progres lobanu protes terus gawe nepi kaberes Insya Allah suk terbukti acara hari ini sukses karena progres tepuk tangan buat panitia dan seluruh all crew yang hadir terlebih di sini semoga langkah kakinya menjadi amal soleh amin didoakan spesial suasana fitri masih bersih lahir batin anu hadir ayeuna anu hoyong umroh haji tahun ia diangkatkan hoyong anu boga hutang sing lalunas loba keneh ieu euy eh. <laughs> anu can menang jodoh sing dipagihkeun jeung jodona amin anu boga masalah sing diselesaikan dengan cara Allah yang lembut dan luar biasa amin anu boga maksud tujuan cita-cita harapan mimpi dan doa semoga diijabah amin cek nabi ayang bahagia mas sederhana Man ahabba ayyub satolahu pirizkihi wa ayyun sa'alahu fi asarihi falyasir rahimah. Lamun hirup hayang panjang umur, hoyong panjang umur. Lamun hirup hoyong para rizki, hoyong parak rizki. Klunya satu, silman koto aka. Sambungkan yang terputus denganmu. Insya Allah, barokahna karasa reuni mah. Ngan resikona oge tinggi. Nah usah resikonya tinggi, sok CLBK cinta lama bersemi kembali nah Instagram nate garulis SMP suka menak mah tinggali Instagram nama lucu tapi kan korban beauty ya teman tilu genep puluh kamera Oppo Dina Instagram nama foto nanti garelis campernik ningali nakir mah Garulis campergo tong jebak ah jangan menebak kalau tidak ingin terjebak maka ini keren, sesuai dengan syariat Islam. Lamun upah yang sukses, tong nganalkeun kartu askes. Sambungan silaturahmi. Malah Nabi mengancam, la yadhulul jannata qati'un yakni kuti arrahim. Tidak akan masuk surga tong ngimpi hayang surga bahagia penuh fasilitas yang dijanjikan Allah kelak di akhirat namanya surga punten tong GR lamun megatkan silatu pegat tali kolor waya wirangna kacida omong megatkeun silatu benernya ya spesial dina Quran aya gambaran sadapur sasumur sakasur salembur sagubernur tapi di akhiratna teh sajalur contohna ustad awas SMP Negeri Sukamenak ulah ngalaman fenomena ieu sadapur sasumur sakasur salembur sagubernur legana tapi di akhirat desa jalur ancur Dina Quran digambarkan ayah Ibrahim alaihissalam sarang ramakna putra na Nabi bapak teh asup surga berarti tidak ada komunikasi batin silaturahmi Bapak ka neraka anakna ka surga Mengkaning ya reuni seberangkatan bu 34 angkatan ayah deui nu bapana ka surga ieu mah tibalik anakna ka neraka Nuh alaihi salam bapana di surga anakna di neraka kebalikan tina Ibrahim ingat sejarah itu aya deui istrina ka surga salakina ka neraka saha Ustaz Siti Asiyah sada istrina Firaun Firauna kanaraka neraka pamajikana di surga aya deui kebalikanana istri eh, suamina di surga istrina di neraka sahatah Nabi Lut aya dulurna ka neraka ieu mah teu kababawa Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anjeunna di surga dulurna ka neraka Abu Jahal Abu Lahab aya nu kompak ka surga Abu Lahab jeung pamajikanana wa imra'atuhu hamalatal hatab naudzubillahi min tak SMP negeri suka menak macik nggak menak di dunia kudu nggak menak oke okay, di akhir di akhirat setuju tepuk tangan dulu atuh buat SMP negeri suka menak satu bersatu bersaudara ngahiji mau apa hili papisah jauh di mata dekat di doa mau aja di dua uh mobil naga yang plat berem ayah nu rupa-rupa bahlama sehat wal afiat ayah nama ayah sehat wal apansa ya awas tong poho jen grup WA setuju supaya naon nyen grup WA Ustad supaya bisa ngontrol bising ayah babaturan nunges jadi jana kan ya rudat rudat rudat rudat lain status janda nak bising boga budak yatim siate bantuan sakolana setuju kiriman beasna ngan munya ka budak yatim tong kagok ame jadi ibadah kudunya oge ka indung Baik, baik ibu-ibu bu orang ngobrol bu ame tetunul bu wilujeng boboran siam ibunya ah kasalaki tah iya kelebihan aww wani proklamasi depan publik walaupun suasana masih idul fitri Nyaa, ah. oke keren tong nyeri hati aww singsahan tongannya nyeri hati aww sarua jeung nyeri hati indungna setuju bu karena mereka adalah malaikat-malaikat tak bersayap yang doanya tulus menembus batas langit. Tepuk tangan buat perempuan. Bapak-bapak nu dipayun ngarang obatik berarti para pejabat ya. Tong gede hulu pak bising tasub helm. Orang bisa menduduki posisi hari ini yang juara dan luar biasa teh ingat. Ayah nu ngajuarakeun nunga nu ngaluar biasakeun sa hiji indung dua pemajikan. Setuju Bu? hati-hati jangan sakiti hati perempuan orang jadi kieu teh doa saha Epi ependi jadi naik daun jiga hilir teh itu tuh ayah pun bojo na mobil doa saya doa seorang is Jokowi jadi presiden teh doa seorang is Ridwan Kamil jadi gubernur teh doa seorang is Pak Camat jadi camat teh dan Pak Camat doa seorang is hati-hati dengan doa seorang istri setuju Bu? etete seorang kabayang temun istrina opat dong anak edan pisan setuju bu tuh rubah tadi tuh kenalungkan gelas tuh nyahi jiwa juara <laughs> ayah ibu ti bang Sumedang disebut bang maju teh bu nuku kuat pusat lo bacam Wah, teh Bang maju teh disebut Bang maju teh kuat pusat loba cabang. Kadengengkeun tuh jadi pasti salah kina tuh. Keun. <laughs> Bu, sarua rumah tangga. <laughs> Ibu, nyaa ka salaki tuh udah terubah konsisten eta leuwihna awewe teh mentak si nyaa Pak. Amun salaki maot ngilu teh. Rekawin kawin deui edan terencana salakina can maut geus niat cileupeung maka bapak niat derkeun we urang can maut we ngesboga niat nah can karawin nungguan urang maut egois da si itu mah ai salaki ngajukeun pengajuan nu dinya sok nepi setruk tadi izina, loba salaki maut hayang kawin deui izina, diijinan nepi ka setrukna nah isukna salaki maut idahna beak karawin deui tungguan malam pertama jeng salakino anyar pek daya mah takdir tapi sahan bakal datang di balik hordeng reki kituan jurik salaki aclok aclok sia iroh aing ngamari hayang kawin deui ku sia nepi ka setruk dicarek aing maot nah aing maot sia kawin deui lain masalah kawin ada eta mah takdir ti Allah mana sadar teh baheula urang keur kawin ieu ranjang menangan yuk ti mana ti Kolombia aing nu nyicieuna ah wangenaheun sia tuan anjing salaki anyar nage sok rek kawin deui mah kan jurik salaki biji sia tukangeun egois ibu mah saya tanya lagi bunya ka salaki salaki maut ngilu teu rek ma. deui moal tuna angel nya ka salaki bae salaki kawin rudet teu Kemari lebaran rudet baru itu dibawa kamu teh dibawa jalan-jalan naon hayang baju tapi sesuhan di imah pabalata tuh di sese naon haroream nah atuh beli tamahan deh curang itu beses sese kaina nah, sarua kasusna teh nyaa ka salaki nyaa menang teh salaki kawin deh rudet tuh bu ai kawin barentah saha ai kawin barentah saha jawab atuh dan jumaan perintah Allah ay eh, Allah nyarek teh sakit orang ke nah ibu ngaluan ti Allah curak carek rudetnya tak iya reuni teh ka mana ieu teh dibawa ka mana reuni teh tepok tengah heula tuh bapak-bapak sia teh cari cing wae geus dibelaan kan ke pasai aman di imah we dah saya maca tentang Iromi Raz Masya Allah loba anu Saadapur sa sumur sa kasur sa lembur sangkatan Saal mater tapi daerah nasarua nonnu jadi sabab salah omongan loba aweW kasallakidina Iromi Raz Gu Nabi diterken loba naraka tenu nyicingana awewecuri katuk nahaya Rasulullah tongnya naha tanya aweW Nukuma ada TKB awewe awewe nuku maha ya Rasulullah yakfurnal asir nusok ngalengit pamereti Allah lewat sa lewat salaki jadi wenyaho ilmu teh bu bu ya tong ngobrol wae bu ayo nafkah sok diberi nafkah salaki perwakilannya osok ayo nafkah teh salaki ti Allah syariat nanti suami etete doa ibu nudi ijabah di PHP kan nggak suami jadi nafkah teti Allah ke ibu mata salaki telat mere nafkah cokot langsung tina dompet na kayak salaki molotot yah tong ngambek abdi mak embung boga salaki asup neraka gara-gara telat mikeun amanah maka abi kreatif jeung alternatif dipaok langsung tina dompet na Musa ngambek jawab simpel badai nyanak titipan Allah gitu satu jogo takbir dukung atau saya didukung kurang jadi jadi musalah kitlat meren apka daripada dibelikan waya epan oh langsung tina dompet nah nusuk nusuk mas surah ya. ke mun salaki molotot jawab badai nyanak titipan Allah satu jowo tapi ibu tong egois mun salaki dicokot batur ge etage titipan Allah sedekah ke teh tuh kan rudet rudet mohon maaf lahir dan batin Pak muraki kitu antong bebeja paria Pak berat minta izin berat minta maaf ah, ada mah diizinan tuh minta izin oh di perizinan Sumedang besok izin poligami mah Metak tong izin ria mun kapangih minta maaf geus tak sing rapi ame teu kudu minta maaf wah nu edek mah tingali asa kasumengetan emang bapak wanian nya kembali di silaturahmi teh iya kemana ya teh da silaturahmi malin sasalaman sasalaman mah boga arti tersendiri mamin muslimaini barang siapa dua muslim siga abi turun tina mobil langsung sasalaman wal musofahani mamin muslimaini barang siapa dua muslim wal musofahani tulis sasalaman yaltakiani kusabab panggih gupirolahuma lalu Allah mengam, mengampuni dosa orang itu nusa salaman tadi qobla ayab tariko salaman tah matak sing bahasa sasalaman teh meningali hadisna barang siapa dua muslim papangi tulis salaman Allah ampuni dosa kedua orang tua itu muslim yang salaman itu selama genggamannya matak sesalaman teh sing lila sebelum tangannya terlepas dari salaman itu di orang mas salaman teh juga nyempati kotok komo kamari balik sholat id ganu setrum sing lila salaman mah kudu datang tina ha hate ulah sasalaman sasalaman dompet lengit berarti copet seta sasalaman sasalaman ali eueuh sesalaman sesalaman kongkorongong kongkorong coplok tak sesalaman mah kudu tina hate maka jaminannya singsa dua muslim lupa papangi tulis sesalaman dihampura dosan aratos sesalaman atos malah diurang mah leuwih nyang ke jengurang buka wudhu orang set set set malah make jeng pipi cepeka cipiki teu nanaon ngan nanaonan awas lain muhrim lebih baik tanganmu dibakar dari api neraka sampai pakaianmu terbakar hangus daripada harus bersentuhan dengan yang bukan muhrim ayah etika di urang mah leuwih komo jeung babaturan heubeul mantan malah mah selengok selengok bawa ka toilet terus lilat depangi ulah ulah kejadian <laughs> punya silaturahmi malain sa salaman sa salahlama mufaha silaturahmi malain ngaium papishe bisa jadi salaturahmi daripada nga hijji rage guae pasewaek tilu poiin anumaseken duduluran hiji gibabate ngomongken batur Tiagoibah ngomong ke menu tadi omongken tu ama nyeri Ha hiji numaaseken magibba dari awak mu ngoomong gente tenya nyager Romadhon kamari balik di mesjid mawa Quran ditangkep mukenna dising Raken nganupunuh Alhamdulillahnya kurang di audisi kok Allah diantarasa RWil dan urang menutadarus depi ke akhir teh tejigas si aja itu tuh nanyang sotaba lusa lagi nangiskolot Allah heta nikmat baliktadaus ngomonggen batur hiji numaken tebah dua nami mah ngadu domba mana cek si itu kia bejakan ngasih ya? mana cek si itu kia nami mah ancurna bangsa teku adu dom domba nukati lu boga hutang matak jelema numpang merdeka mah nu teu boga hu hutang tayo keur panitia spesial yuk geus beres administrasina beserta ulah sampai panitia nomokan satuju awas nu jadi merdeka teh boga hutang matak hindari reuni teh hiji gibah dua namimah adu domba tilu boga hutang setuju tidak karena itu yang menjadi sindrom dan serum rusaknya silaturahmi maka silman koto aka sambungkan yang terputus denganmu dan silaturahmi lain sasalaman lain ukur ngariung ngariung mapunten maka lamun SMP negeri suka Sukamenak Tengariung TRA Kuhongguan buat Honggo ante lain rana kamar awew nu kammar kalen anaknanate anak na tiun siajeng lain rana tete ulah bok nyake bulega sala ngaran montete salana tentara Inggris jarang balik A tentaraama pun lebaran mangium bibi Bibina susu cap nona jeung anak nake lain hiji tilu nu ii mans gede Cka nisinkemari di Garut ngaryung Edan kaleng wae boga keluarga paingan SMP Sukamena kayang reuni 34 opat angkatan era meren ku kaleng mata nguna SMP suka Sukamena tengariung teh era ku hongguan ngariung lebaran mah iro eha mimin nung nyage di jorona gorengan jeung saroja sia mata kelamun SMK negeri SMP negeri suka tengah riung teh teh era ku korong korong wae tara langsung dipicen di riung riung heula sok ngaku sok USPK nage saruang ngorong mah pasti pakai wiri dehela heuhnya ustad nah di kia kia karena letik mun gede mandi kan kabayang tuh liang irung nasiate segede kumaha Oh, dalin martabak telur maka di kia kia jeng nyimpen korong mah sajorok jorok nanti sok ngorong apik sih nyimpen korong mah bentar di kolong meja pasti di kolong kursi di kelas ke baheula ya, pabelit yang permen karet Ya mata luar biasa reuni teh mahal di mata Allah teh. Aina mutahabuna bi ruhillah. Mana baheula nu ngumpulna dasarna ruh Allah. Mang ape ke Bandung sabara balikan jika istri ka Ustaz wayana pe hitung heula pe kemungkinanana poe kalima lebaran teh macetna tadi kalau arti sisurupan kalau arti dangder bla bla bla bla teh 5 jam kalau arti sampai mesolat salat subuh nepi wayakil baik bae ustad ditungguan sajona we alhamdulillah salamat tepuk tangan buat Mang Ape oh nu pulang anting saya lulu ku Mang Ape lain ku Mang Ape na si mamah cerik pi karunya Ape ladangan cenah ah urang mah ku indung mah taluk euy Mam, you are my everything. Mah, kau segalanya ku nya, segalana ku mamah. Cenah. Nges mang ape pinteran nodongna ka indung urang, urang paling sian ku indung. Bisaan si eta euy cianjuranana. Ya. Tepuk tangan sekali lagi buat Mang Ape yang paling tegang di acara ini. Ya. Potong amplop ya Mang Ape. Pek we amplop nama mere geus dina keur urang. Ya. Jadi ditanyakan ku Allah teh nu ngariung ieu teh, aina mutahabuna mana baheula SMP Negeri Sukamena nu ngariung lebaran masih kene hanet suasana fitroh tapi kadon ngariunga yang pangijeng baturan, ternyata dihargakan keku Allah teh diriungkan di surga amin, mata kelamun nu datang ayeuna tuli surga eueuh tanyakeun keku Allah dijewang ti neraka karena datangna semangat Idul Fitri sok sanajan judulna reuni setuju kunaon mun wajib bu Pak nge wajib rek solat sunat kudu pindah tak iya lapangan teh jadi saksi dipake naon dipake nyambungkan hati. judulna reuni akbar ngarana silaturahmi insyaallah asub sur tapi ulah ukur ngariung na korong ge ngariung kaleng hongguan ge ngariung ngariungna niatna karena Allah karena oleh iya teh karena Allah karena oleh Bu mohon karena Allah aman acara can beres opion geus beak sabaraha dusta Kermacul mangiblut cokot karena Allah masuk menang oleh Kermacul mangiblut cokot Mun ngaji karena Allah ngajina karena Allah kalapang kadir kasuka ratu balikna nu jomblo menang jodoh cokotong tanya heula sia bising salaki batur sia teh cukat cokot bab jodoh mah beda deui kudu investigasi atau ya, kudu karena Allah ulah karena oh komo oleh karena jeng karena oleh-oleh mah insya Allah Barang siapa Allah tujuannya niscaya dunia akan melayaninya. Kenapa lelah? Karena tidak lillah. Namun siapa dunia tujuannya akan direk nangan jodoh sugan ya, ayah aya seangkatan anu jadi janda jadi duda sugan nanaon ngan nanaonan mun hotong nyaho tong nyanyaho hirup tong kagok tapi tong ngagok rek wae karena Allah eta silaturahmi ke efekna cokot tiba-tiba ayah babaturan pengusaha orang dibawa gawe alhamdulillah tiba-tiba ayah babaturan nuluwi nanjir ekonomi ekonomina orang kebawaan alhamdulillah awas silaturahmi mah rusak hiji kugibah dua ku namimah fitnah adu domba tilu kuboga hutang ayah babaturan teh ayah ya bising ayah hapuntannya ayah babaturan teh bahulah di kelasnya jarang ngomong eta mah unik babaturan tarang ngomong tapi sekali ngomong nyium duit aya nu gitu rudet eta mah nya ulah sampai rusak hubungan 30 opang angkatan teh judulna ku kapenting kepentingan maka insya Allah silaturahmi ini akan menjawab seluruh persoalan yang tidak terjawab sebelumnya maka absus salam ulah kepat absus salam tebarkan salam datang ke dia teh sasonoannya Mana nggak sekolah, eh, budak sabriji pasti pertanyaan anak gitu. Ayah nanya gitu, seberapa tahun orang papisah teh? Di tahun seberapa ya diriungkan? Absus salam, tebarkan salam. Mana sehat eh salamet eh. Aing bagja mane ningali sabriji budak, imah gawe pemajikan pasti ditanyakan teh tepang sono teh ya. tebarkan salam ulah mau kedengkian waat imu toam tong kepat atuh pasti acara ini disponsori oleh itu kan tahu orang boga usaha iya sok orang nyumbang ke reuni iya didoakan nyumbang karena acara iya sing dilipat gandakan rizkina didoakan nyumbang acara iya sing diberkahkan hidupna didoakan nyumbang acara iya sing disakinahkan mawadahkan warohmahkan rumah tanggana tong siun anfik unfik alaik sawai nu ngaluarkan di jalan kami ku kami digantian aya jelema sangsara gara-gara sedekah ya. oh sok tangan YouTube versi on the spot Cita malarat sedekah wae <laughs> mah aya terasa sedekah nu malarat mah maka absus salam imut toam. tak iya ya terkait dengan tema wasilul arham berhenti pacengkadan jeng dulur kudu akur setuju jeng baraya kudu selipi kanya ah setuju homojeng sangkatan Kudu Si tanyaken kuma kabarna diing Han perlu bantuan hubungi alamat di bawah ini tanyaken tapiT jadi jalan panjang umur kusabab urangtesok jadi ahli silato rai Nu tadi tabbu mohonghirup hayang sukses Tonganelgen askkes J BPJS tapi kudu progress legaan akses supaya urang loba yang kunci ke sukses progres sedikit banyak yang protes tong stres insya Allah suk sukses saya doakan reuni akbar SMP Negeri Sukamenak yang diadakan di lapangan Sukaratu Dharma Raja semoga tidak hanya berkumpul di dunia tapi dikumpulkan di surga yang sama yang Allah janjikan karena ikhlasnya kita datang ke tempat ini dengan semangat silaturahmi rahmi taqabbalallahu minna wa minkum siyamana wa siyamakum jazakallahu wa iyyakum minal aidin wal faidin mohon maaf lahir dan batin boleh saya mengakhirinya dengan pantun boleh kasih panjang jalan ke pasar hampura ceramah nanti bisa panjang orang nangis lapar kaci situ meli kopeah sakitu weah kayak tomat ayah putih tamat euy kalau ada sumur di ladang boleh kita menumpang mandi ngahaja ceramah nanti dipanjang-panjang ame SMP suka menak reuni deui urang onang deh. kasih ke pondok, kasih ke panjang, pak amprokna di cisitu, lain mung pondok tah yang panjang. Apa amplopna ngan sakitu? Kurang doa, mudah-mudahan masih suasana fitri, doa kita diijabah, dipercepat wujudnya. Sok, tundukan sedikit sebentar bahwa jangan sia-siakan di mana berkumpul orang-orang dengan frekuensi yang sama insya Allah percepat doa dan ijabahnya innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi sallu alaihi wa sallimu taslima ya hayu ya qayyum bi rahmatika nastagis Allahumma sholli ala Muhammad wa ala Muhammad ya Allah terima kasih sekian angkatan 34 angkatan kami pernah satu kelas satu alma mater satu angkatan di satu institusi yang sama SMP yang kami cintai ya Allah tidak ada kami berkumpul di sini kalau bukan jasa para orang tua kami. Ya Allah, muliakan kedua orang tua kami yang menghebatkan kami yang waktu itu kami sekolah di sini atas dasar kerja keras dan doa-doa tulusnya. Muliakan kedua orang tua kami ya Allah yang masih ada dan sudah tiada. Karena jasa mereka kami jadi sehebat hari ini. Ya Allah, orang tua kami yang sakit dan sedang sakit siapapun itu Cabutlah rasa sakit dan penyakitnya ya Allah. Panjangkan umurnya, hebatkan kehidupannya. Soleh-solehakan anak cucu keturunan yang dilahirkan dari keduanya. Ya Allah muliakan kedua orang tua kami. Allahumma gfir wali wali walidayah warhamhumma kamarubayani sogiro. Ya Allah, berikan rizki langsung dari sisimu untuk membahagiakan kedua orang tua kami yang menghebatkan kami seperti hari ini. Ya Allah, tidak ada kami di sini cerdas hari ini kalau tidak dihebatkan guru-guru kami. Ya Allah muliakan guru-guru kami SMP Negeri Sukamenak yang pernah mengajarkan kami menjadi mengenalmu, menjadi hebat seperti hari ini. Muliakan mereka guru-guru kami, ya Allah. Berikan rizki kepada kami untuk menghebatkan mereka dengan mengumroh dan menghajikannya, ya Allah, kalau ada rizki melalui kami. Untuk menghargai jasa mereka yang tak ternilai. Ya Allah, muliakan guru-guru SMP Sukamenak yang pernah mengajar kami. Ya Allah, tidak ada kami berkumpul di sini kalau tidak ada kekuatanmu untuk mengumpulkan kami di sini. Hebatkan berkumpulnya kami di sini. Ijabah doa, harapan, cita-cita dan mimpi-mimpi kami dengan doa sederhana ini. Allahumma ya Allah, nawir kulubana, cahayai hati setiap kami, binuri hidayatika dengan cahaya petunjukmu Kama sebagaimana nawartal ardo engkau cahaya bumi ini. Binuri samsika dengan cahaya mataharimu seperti siang hari ini. Abadan abadan, selama-lamanya. Ya Allah muliakan siapapun yang hadir di sini. Panjangkan umurnya, berokahkan usianya, lancarkan usaha dan pencarian nafkahnya. Syakinahkan, mawadahkan, warahmahkan rumah tangganya. Wujudkan cita-cita, harapan, mimpi, dan doa-doanya. Ya Allah, persatukan hati kami. Jadikan kami satu bersautu, bersaudara. Ngahiji ma pahili papisah mu'a jadi dua. Tidak hanya di dunia ya Allah, tapi di akhirat kelak ya Allah. Kumpulkan kami di surga yang sama. Ya Allah, indahkan, ajaibkan, luar biasakan seluruh langkah kami ya Allah. Jadikan semua pergerakan kami menjadi amal soleh. La haula wa la quwata illa billah Hasbunallah wa ni'mal wakil Ni'mal maula wa ni'man nasir La haula wa la quwata illa billah Rabbana atina fid dunya hasanah Wa fi akhirati hasanah wa qina adzabannar Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun muslimin walhamdulillah Tong aneh lamun aya nu aneh Ustaz na ngadoana teu ngangkat leungeun TKB ngadoa ngangkat leungeun Jika salam TKB salam kudu dijawab Contoh Tadi saya ngeliwat ke beberapa makam Salam tapi perlu jawaban karena terkadang salam butuh jawaban pernah ibu bapak salam ke kuburan perlu jawaban tuh Assalamualaikum ya ahlal kubur cekno jero kubur teh Waalaikumsalam lumpat siap terus salam dan sholat perlu jawaban tuh ayat teh imam dijawab ku makmum nu lebay pas taraweh assalamualaikum warahmatullahi cek makmum teh waalaikumsalam damang pak imam jadi batal sholat nage sarua ngadoa ge teu kabeh ngadoa kudu ngangkat leungeun aya ngadoa teu ngangkat leungeun tapi ngangkat suku doa naon ustad doa asup ka WC doa asup ka masjid aya ngadoa teu ngangkat leungeun teu ngangkat suku doa sare aya ngadoa teu ngangkat leungeun teu ngangkat suku tapi aya nu ngangkat doa naon tah doa rek nyeun orok pasti ngangkat piheula sia tah tah aya ngadoa ngangkat leungeun jiga jumba lucu kieu doa naon ustad eta doa lamun ceramah ngesan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh luar biasa foto dulu katanya sekali lagi tepuk tangan buat Bapak Ustadz Epi Ustadz Evi Effendi Ustadz ya. Gaple gaul tapi soleh subhanallah Alhamdulillah Kang Awon. Iya. beberapa ya. rangkaian acara sudah, sudah kita lalui. Tuntas, ya. Bagi teman-teman konsumsi dipersilakan yang